Memuji dan memuja Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la suha Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa dan tidak akan sanggup menghitungnya. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita ajak lisan kita untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat hidayah. Nikmat taufik sehingga kaki kita bisa melangkah untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarrub, dalam rangka menginti jalan pintas menuju surga, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang muslim, seorang hamba kecuali ketika dia mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hidayah yang lebih berharga setelah kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah kecuali kita diberikan petunjuk untuk berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang di belakang Utsman, di belakang Ali bin Abi Thalib. Kita diberikan hidayah untuk berusaha mengamalkan surat At-Taubah ayat 100 wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka hadirin sekalian? Sahabat walladzina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kenikmatan yang lebih berharga setelah kita berada di atas agama Islam kecuali kenikmatan diberikan petunjuk dan hidayah sehingga kita bisa berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan inilah garis yang disampaikan oleh para ulama seperti Al Imam Ibnul Qayyim, Al Imam Al Barbahari dan para ulama yang lain. Oleh karena itu tidak heran ketika kita mendapatkan hidayah, ketika kita mendapatkan Al Quran yang benar, benar secara pentafsiran, benar secara pemahaman, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Rasanya ini adalah perintah yang sangat unik di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena di samping Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah perintahkan kita untuk berzakat, Allah perintahkan kita untuk eh, berjihad pada waktunya. Di antara perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran adalah perintah untuk bergembira. Ketika Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, kul wahai Muhammad katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan kepada mereka, hendaklah mereka bergembira. Allah perintahkan kita bergembira. Ingat kaidah usul fikih, al-amru yaqtadil wujud. Perintah hukum asalnya melahirkan hukum apa? Nah, wajib. Dan dalam ayat ini Allah perintahkan kita bergembira. Wajib kita bergembira. Atas apa hadirin sekalian? Allah jelaskan bifadlillahi wa birahmatihi. Atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apa tafsir karunia dan rahmat yang membuat kita diwajibkan untuk bergembira ketika mendapatkannya. Sebagian orang berpikir karunia itu rumah, karunia itu harta, karunia itu tahta, karunia itu wanita. Namun kita akan terbungkam ketika kita membaca tafsir Mujahid eh, rahimahullah. Al Imam Mujahid menjelaskan, karunia di dalam ayat ini adalah iman dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Qur'an Allah wajibkan kita bergembira ketika iman kita bertambah. Ketika Allah memberikan hidayah sehingga kita bisa berada di jalan yang benar. Allah perintahkan kita bergembira ketika kita mendapatkan pelajaran tentang Al-Qur'anul Karim dengan tafsirnya yang benar, pemahaman yang sahih, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kenapa kita disuruh bergembira? Allah katakan, karena nikmat itu lebih berharga daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Allah Akbar. seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Seluruh manusia mendonasikan semua hartanya itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat hidayah yang kita dapatkan. Seluruh manusia. Saya ingin bertanya, Siapa orang terkaya di dunia sekarang? Orang terkaya di dunia. Coba angkat tangan, orang terkaya di dunia. Bukan orang Bandung. Hah? Bill Gates atau Carlos Slim. Dua orang ini saling kejar-mengejar dalam masalah kekayaan. Berapa kekayaan mereka? Kalau tidak salah sudah sampai titik 60 miliar US dollar. 60 miliar US dollar. Itu satu orang. Satu orang 60 miliar US dollar. Dan Allah katakan dalam Allah firmankan dalam ayat ini, hidayah yang kita dapatkan itu lebih berharga daripada seluruh harta yang dimiliki oleh seluruh manusia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidayah berada di atas sunnah Nabi SAW itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Namun pertanyaan besarnya, ketika hidayah menyapa, ketika hidayah mengetuk pintu rumah kita, lalu mengetuk pintu hati kita, sanggupkah kita mengawalnya sampai pintu surga? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Karena ini adalah perintah yang sangat berat, perkara yang sangat rumit, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan nabinya dalam surat Hud ayat 112 ayat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun ashaddu wala ashaqqu alaihi min hadhihi ayat tidak ada satupun ayat yang lebih berat yang lebih sulit untuk diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding ayat ini Hud 112 apa perintahnya perintah untuk sholat bukan perintah untuk puasa juga bukan perintah untuk jihad bukan perintah untuk menginfakkan seluruh harta bukan Allah berfirman fastaqim kama umirta maka beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau wahai Muhammad. Allah memerintahkan nabinya untuk istiqamah. Allah memerintahkan nabinya untuk mengawal hidayah sampai pintu surga. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah. Konsistenlah di atas iman, di atas hidayah sebagaimana Allah perintahkan kepada engkau. Ini adalah ayat terbesar. Ayat terbesar mohon maaf, ayat tersusah. Ayat tersusah itu bukan salat. Ayat tersusah itu bukan perintah untuk berjihad. Ayat tersusah bukan perintah untuk berpuasa. Ayat tersusah untuk diamalkan bukan perintah untuk menuntut ilmu agama atau tolabul ilm, duduk di majelis-majelis taklim. Tapi ayat tersulit untuk diamalkan adalah ayat yang memerintahkan kita untuk istiqomah dalam salat, istiqomah dalam puasa, istiqomah di atas iman, istiqomah dalam meniti jalan hidayah, istiqomah dalam menuntut ilmu agama, istiqomah dalam menghabiskan kitab-kitab para ulama, istiqomah dalam mengamalkan ilmu, bukan satu dua bulan atau tiga empat tahun sampai nyawa meregang dari jasad kita. Ini adalah perintah yang paling berat dan ayat tersulit di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yang paling sulit dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, manusia yang hatinya terbersih, manusia yang apabila salat tarawih, eh, salat tahajud tawar ramak qadamah, apabila salat tahajud sampai kaki beliau bengkak. Allahu akbar. Pernahkah kita salat tahajud sampai kaki kita bengkak? Siapa yang pernah salat tahajud sampai kaki kita bengkak? Angkat tangan. Saya Pak Ustaz. Pas asam urat. Pas asam urat 5 menit juga bengkak. Nabi nggak pernah punya riwayat asam urat. Nabi bengkak karena dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah. Dari alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu ruku? Tidak. Lalu beliau lanjutkan. Apa surat berikutnya? Surat An-Nisa. Ya ayuhan nas Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa sampai seterusnya sampai ayat terakhir. Setelah selesai An-Nisa, apakah beliau ruku? Tidak. Coba kira-kira gimana? Antum sudah baca Al-Baqarah, lalu telah baca An-Nisa. Kira-kira penutupannya anaknya surat apa? Al-Ikhlas. Kan udah pegel. Beliau tutup dengan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran sampai ayat terakhir. Dan itu masih dikatakan Ibn Abbas ayat yang berat atau yang ayat yang paling susah untuk dipikul oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengawal hidayah adalah perkara yang harus kita amalkan begitu kita mendapatkan taufik dari Allah ketika hidayah masuk dan meresap di dalam hati kita. Jangan berpangku tangan. Jangan merasa semua sudah selesai. Nabi bersabda innamal a'malu bin niat bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung endingnya. Tergantung ketika kita berada di garis finish. Pada saat kita meninggal dunia. Itu parameternya. Ketika Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sejati dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi beriman. Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih." Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Apabila kita bisa mengawal hidayah ini setiap hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, maka kita akan mendapatkan husnul khatimah. Dan itu hal yang sangat berat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan jika kita ingin mengawal hidayah itu sampai ke depan pintu surga. Poin yang pertama Jika kita ingin istiqamah jika kita ingin mengawal hidayah sampai depan pintu surga maka di antara syaratnya kita harus senantiasa menjadi pribadi yang merasa diri bodoh terus merasa diri bodoh merasa diri kecil merasa diri lemah Ini syarat mutlak. Semakin belajar, semakin semakin merasa diri bodoh. Semakin belajar, semakin semakin merasa diri banyak kekurangan. Semakin duduk di majelis taklim, semakin merasa diri banyak dosa. Bukan sebaliknya. Bukan semakin belajar semakin pongah, Semakin belajar semakin memusuhkan dada. Semakin belajar semakin menyepelekan orang. Semakin belajar semakin merasa diri pintar. Orang seperti ini tidak akan istiqamah. Dia tidak akan mampu mengawal hidayahnya sampai depan pintu surga. Ada banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya ketika Nabi kita saw alaihi wasallam menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya dan keutamaan ilmu agama. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Pernah dengar hadis ini hadirin sekalian? Saya yakin pernah dengar. Hadis yang begitu terkenal di majelis-majelis ilmu. Yang sudah menyapa telinga-telinga kita. Karena inilah salah satu hadis yang memberikan inspirasi kepada kita untuk tetap datang walaupun jarak yang cukup jauh antara rumah kita dengan sebuah majelis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin, ternyata ada sebuah rahasia di balik hadis ini yang harus kita ketahui, yaitu kata yaltamisu. Kata yaltamisu biasanya diterjemahkan oleh kita secara bebas dan simpel diterjemahkan menuntut ilmu agama. Selesai. Jadi barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama. Padahal kata Yusuf ini memiliki makna yang sangat dalam. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apa makna dibalik kata yaltamisu hadirin sekalian? tamisu dalam bahasa Arab adalah sebuah kata yang berarti atau yang bermakna tuntutan dari pihak yang lemah ke pihak yang kuat. Dari pihak yang kecil ke pihak yang besar. Dari yang bodoh ke yang pintar. Itu yaltamisu Ketika yang lemah meminta kepada yang kuat, maka dalam bahasa Arab menggunakan kata-kata yaltamisu. Ketika yang kecil menuntut sesuatu dari kakaknya yang besar, maka menggunakan kata yaltamisu. Adapun kalau sebaliknya dari atas ke bawah, dari besar ke kecil, dari kuat ke lemah pakai kata apa? Ya'muru. Amaro ya'muru. Ya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman dengan kata-kata yang yaltamisu untuk dirinya. Karena Allah lah zat yang maha besar. Al-Jabbar. Al-Ali. Maka Allah pakai kata-kata ya'muru. Misalnya surat An-Nahl ayat 90. Allah mengatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagi. Sesungguhnya Allah meminta kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik. Apa kata kerjanya? ya murukum innallaha ya'murukum bil adl. Bukan yaltamisukum. Karena yaltamisu dari dari mana? Dari dari pihak yang lemah ke pihak yang kuat. Jadi kalau misalnya kita punya anak, punya tiga orang anak, lalu anak yang bungsu meminta kakaknya untuk membersihkan tempat tidurnya pakai kata kerja apa? Yaltamisu. Tapi kalau kakaknya yang sulung meminta adiknya yang bungsu untuk mengepar ruang tamu, maka kakaknya memakai kata kerja apa? Ya muru. Bisa dipahami? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan orang yang ingin mendapatkan jalan pintas menuju surga maka saat ia mengaji saat ia taklim, saat ia menuntut ilmu, maka ia harus benar-benar mengamalkan yaltamisu. Karena kata kerja ini yang digunakan. Man salaka tariqan barang siapa yang berjalan yaltamisu ilmu. Orang-orang yang akan dimudahkan jalan eh, jalannya menuju surga hanya orang-orang yang merasa diri rendah ketika belajar yang merasa diri kecil, yang merasa diri bodoh, yang merasa diri lemah, bukan yang membusungkan dada, yang merasa senior, lalu merendahkan yang baru ngaji, yang merasa diri sudah tahu semuanya, yang merasa diri tidak perlu muhasabatun nafas. Semakin belajar kita harus semakin merasa diri rendah. Makanya prinsip para ulama kullamazdada ilma arafa bi annahu jahil. Setiap ilmunya bertambah, ulama salaf semakin sadar betapa bodohnya dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita camkan. Kalau kita ingin mendapatkan surga, setelah kita telah mendapatkan hidayah di pengajian-pengajian kita, maka tawaduklah. Rendah hatilah. Jangan mengusungkan dada. Dan ini prinsip para ulama kita. Atau bin Abi Robah Siapa beliau? Mufti Masjidil Haram. Mufti kota Mekah di era tabi'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jika kita bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, jika antum hidup di zaman itu, lalu bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, tapi sebelumnya antum belum pernah ketemu dengan beliau. Ini adalah kesempatan pertama. Selama ini baru mendengar nama besarnya saja. Maka saya jamin yang lebih banyak ngomong antum daripada Atha bin Rabah. Terus beliau ngapain Ustaz? Beliau hanya ngangguk-ngangguk saja. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Jazakumullah khairan. Misalnya antum ketemu Atta bin Rabah. Lalu antum ngobrol. Mas, mas. Kan antum nggak tahu dia Atta bin Abi Rabah. Jadi panggilnya mas. Mas, tahu nggak mas? Salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu ada hadisnya mas. Tapi saya lupa. Masya Allah, ilmu antum banyak banget. Jazakallah khairan. Itu Atta bin Abi Rogan. Gak menunjukkan beliau mufti Masjidil Haram. Mas ini ada ilmu lagi nih. Barang siapa yang sholat duha empat rokat maka Allah akan jamin rezekinya di waktu sore. Itu ada hadisnya juga tuh. Tapi kebetulan saya lupa lagi. Masya Allah ilmu antum banyak banget. Jazakallah khairan. Atau bin Abi Robah. Gak sok pintar itu ada di ayat hadis hadis ini riwayat sekian dan sekian. Tidak, dia diam. Dia ngangguk-ngangguk saja. Makanya Anto pernah mengatakan ini la asma'u rajulan yuhadditsu an haditsin sesungguhnya aku bertemu dengan seseorang lalu ia berbicara tentang sebuah hadis ia berbicara tentang masalah agama maka maka aku tampakkan diriku seperti orang yang belum tahu Padahal aku sudah mendengar hadis itu sebelum si pembicara lahir ke dunia. Jadi sebelum pembicara itu lahir ke dunia, atau bin atau bin Abi Rasul sudah pernah mendengarnya, tapi beliau tidak pernah menampakkan ekspresi sudah tahu. Ngangguk-ngangguk saja. Mendoakan yang berbicara, jazakumullah khairan. Anda dapat ilmu pada hari ini. Terima kasih banyak. Itu apa bin Abi Rasul? Bagaimana seseorang menjaga ketawaduannya Ini kunci untuk masuk ke dalam surga Dan mempertahankan hidayah Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Imam besar Ulama yang sangat karismatik Tapi masih berbicara kepada muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Kata beliau Wahai Ahmad engkau lebih tahu hadis daripadaku oleh karena itu apabila engkau mendengar sebuah hadis, maka jangan sungkan-sungkan memberitahukan kepada diriku. Imam Syafi'i tidak sombong, tidak mentang-mentang saya gurunya. Lalu tidak mau mendengar masukan dari orang lain, nasihat dari orang lain atau hadis dari orang lain. Dia mendengar masukan-masukan dari murid-muridnya. Ini yang harus kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita akan hancur. Tawadulah ketika kita menuntut ilmu Tawadulah ketika kita belajar Tawadulah ketika kita mempertahankan hidayah karena dengan tawadu, dengan merendahkan hati tidak meremehkan orang maka itu bisa kita pertahankan Nabi saja sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan dalam surat Ash-Shu'ara ayat 215 Wahfid jana liman ittaba'aka minal mu'minin Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, wahai Muhammad tawaduklah di hadapan pengikutmu. Tawaduklah di hadapan orang-orang beriman yang ngaji sama kamu, yang belajar denganmu, yang beriman dan menerima dakwahmu. Ini ayat luar biasa. Kalau perintah tawaduk di hadapan atasan itu biasa. Tawaduk di hadapan pejabat itu biasa. Tapi Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertawadu, rendah hati di hadapan murid-muridnya, di hadapan umatnya, di hadapan yang eh, di hadapan orang-orang yang ilmunya di bawah beliau, ketakwaannya di bawah beliau, kualitas sholatnya di bawah beliau, infaknya di bawah beliau. Wafid janaha kalimani taba'aka minal mu'minin. Bertawaduklah di hadapan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Kalau Nabi saja diperintahkan bertawadu, bagaimana dengan kita yang nggak punya apa-apa? Yang baru dapat hidayah beberapa tahun ini, yang belum menghatapkan buku-buku para ulama. Jika kita ingin mengantar hidayah sampai ke pintu surga, maka rendah hatilah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tawadu apa? Sombong. Dan kita sepakat, sombong adalah penghalang terbesar dari hidayah. Makanya definisi sombong apa kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran. Jadi ini lawan dari tawadu. Gak akan bisa istiqomah orang yang gak tahu, gak akan. Jadi kalau kita semakin belajar, bahasa diri semakin pintar, nggak bakalan istiqomah. Tinggal tunggu terjatuhnya saja kapan. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Kapan kita terjatuh? Kapan kita tersungkur? Karena Nabi mengatakan, titik dari itu semua adalah kesombongan. Dan inilah yang membuat Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka sudah punya ilmu. Walladzina ataina walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 146 dan orang-orang yang kami berikan kitab mereka mengenal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya, kalau ilmu kita tentang Nabi diadu dengan alul kitab, kemungkinan besar kita kalah. Alul kitab pada zaman Rasulullah SAW kemungkinan besar kita kalah. Kenapa? Karena mereka mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Antum bisa salah tidak dalam mengenali anak antum? Anak antum sekolah. Pernah jemput anak sekolah? Pernah ya? Kita jemput anak kita sekolah. Kita pakai mobil kita. Atau pakai mobil eh, teman kita yang kita pinjam untuk menjemput anak kita. Jam 10 keluar, kita lihat dia dari kejauhan, kita genggam tangannya, kita ajak ke mobil, kita jalan. Setelah 15 menit mobil berlalu dari sekolah, lalu kita tengok ke arah kiri, kita perhatikan. Loh, ini bukan anak saya nih. Salah. Salah jemput. Pernah kejadian seperti itu? Gak mungkin. Gak mungkin ada orang salah jemput anaknya. Yang diambil anak orang lain. Nah begitulah alul kitab, nggak mungkin salah dalam mengidentifikasi Nabi SAW, nggak mungkin salah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi jangan harap bisa mengalahkan ilmu ahlul kitab pada saat itu. Kalau kita belum belajar misalnya buku-buku seperti Syama'il Muhammadiyah. Saya yang sudah menamatkan Syama'il Muhammadiyah? buku karya Imam Tirmidzi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi baik secara fisik maupun secara karakter dan psikis. Bagaimana tubuh beliau, bagaimana uh, perawakan beliau, postur beliau, gestur beliau, wajah beliau, rambut beliau. Kalau kita belum baca hadis-hadis seperti ini, ilmu kita nggak ada apa-apanya dibanding alul kita pada waktu itu. Mereka mengenal Nabi kita sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya mereka tahu bagaimana postur Nabi, wajah Nabi, fisik Nabi, tinggi Nabi. Kenapa mereka tidak mau beriman? Sombong. Karena mereka kecewa Nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel. Karena mereka mengklaim Bani Israel adalah etnis terbaik yang ada di dunia. Inilah yang membuat Fir'aun tidak mau beriman dengan Nabi Musa Kenapa? Sombong. Saking sombongnya dia mengklaim wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kan sombongnya kelewatan. Hadirin, sepanjang sejarah kita mencatat bahwa sifat utama yang menggelincirkan manusia dari hidayah atau setelah mendapatkan hidayah dari keistiqomahan adalah sombong. Dan ini tidak mengherankan karena gembong dari segala bentuk gembong kejahatan siapa? Iblis. Iblis. Dan kita tahu bersama Iblis sebelum difonis adalah makhluk yang punya prestasi yang mengkilap, Track rekornya bagus makhluk yang raportnya luar biasa. Makanya dia bisa mengakses surga, iya apa tidak? Iblis menggoda Nabi Adam di mana? Di surga. Apakah setiap makhluk bisa masuk surga? Tidak bisa. Ini makhluk bukan bukan makhluk sembarangan dan ini dijelaskan di buku-buku para ulama. Walaupun dari jalan kisah-kisah Israiliyat, tapi kita tahu konsep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa konsep dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyat? Hadithu an Bani Israel walaharat sampaikan berita dari Bani Israel dan tidak ada masalah. Namun dengan catatan la tusaddiqu wala tukadzibu. Jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Sebagai maklumat saja seringan. Nah, kisah-kisah itu mengatakan iblis itu memiliki track record yang luar biasa. Mereka dia adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengecewakan. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa dia tidak istiqamah? Kenapa dia tidak bisa mengawal hidayah tersebut? Jawabannya simpel. Abal wastakbara wa kana mina, kafirin. Iblis sombong. Iblis enggan dan iblis sombong. Kapan kesombongan dia terkuat? Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya kepada iblis, "Apa yang membuatmu tidak mau sujud ketika aku perintahkan sujud kepada Adam?" Apa kata iblis? "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia. Lihat. Mentang-mentang punya prestasi, mentang-mentang punya ilmu, mentang-mentang menjadi salah satu makhluk pilihan. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani Tani Minar, Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Kebalik ya Allah. Harusnya dia yang sujud sama saya. Jadi engkau ini kebalik, salah. Bayangkan Allah disalahkan. Ini kan kurang ajar tapi mainnya halus kan dia pintar. Inggris kan cerdas. Nggak nggak pakai bahasa-bahasa vulgar. Engkau salah ya Allah. Gimana sih? Enggak. Beliau eh bukan beliau, dia <laughs> dia menyalahkan Allah dengan bahasa yang sangat cantik dalam tanda kutip, halus, dengan analogi, enggak langsung. Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Ya kebalik dong, logikanya kebalik. Gimana sih? Bayangkan sombongnya minta ampun. Jadi jangan bangga ketika kita hafal Quran. Iblis lebih pintar dari kita. Jangan bangga ketika kita menamatkan buku-buku para ulama sehingga kita jadi sombong. Iblis lebih hebat dari kita untuk masalah maklumat, untuk masalah data, untuk masalah wawasan. Bahkan kalau kita pakai tingkatan ilmu dalam ilmu usul fikih, maka tingkatan ilmu iblis yang uh, jika dikaitkan dengan surga, jika dikaitkan dengan alam akhirat itu lebih tinggi daripada ulama paling pintar yang masih hidup sekarang. Pernah belajar maratibul idrak apa tidak dalam ilmu usul? Singkat saja, yang paling rendah jahal murakkab. Artinya bodoh kuadrat. Udah bodoh sok tahu, bodoh kuadrat jahal murakkab. Tingkatan yang kedua jahlul basir. Bodoh pangkat satu. Bodoh aja. Kalau kuadrat kan pangkat dua. Kalau pangkat satu namanya apa? Anak ITB di sini siapa nih? Kalau pangkat satu namanya apa? Kalau tiga kubik, dua kuadrat, pangkat satu tau sih? Enggak. Atau tawadu ya, masya Allah. Enggak mau menonjolkan diri. Luar biasa. Ya, kita lupakan saja ini bukan materi kita. Yang di atasnya waham. Waham itu kita punya data, tapi tidak sampai 50%. Tingkatan berikutnya syak 50-50. Tingkatan berikutnya von. Kita punya data yang cukup banyak, tapi tidak sampai 100%. Dhon ghalib itu artinya dugaan kuat. Jadi kita punya indikator-indikator yang cukup kuat sehingga kita bisa menyimpulkan tapi kalau ditanya ini 100% nggak bisa ini paling 80% itu zon ghalib di bawahnya syak ragu-ragu 50-50 di bawahnya tadi apa waham waham itu ya rancu lah atau apa ya lawannya zon ghalib jadi dugaan lemah di atas zon ghalib itu ada al yakin yakin jika data kita 100%. Di atas yakin apa? Ainul yakin. Ainul yakin jika kita punya data 100% dan kita sudah lihat bentuknya. Dan derajat paling tinggi hakul yakin. Apa arti hakul yakin? Kita punya data 100%, kita sudah lihat dan kita sudah merasakan, sudah ngalamin. Saya ingin tanya, mana yang lebih tinggi ilmunya? tentang surga iblis atau Syekh Saleh Fauzan ulama kita yang masih hidup ilmunya sudah sampai mana nih kalau pakai tingkatan ini al yakin ya tidak mereka membaca Al-Qur'an mereka yakin 100% tapi sudah melihat surga belum sudah masuk surga apalagi belum tapi iblis sudah masuk surga sudah itu saja bisa tergelincir. Allah. Apalagi kita. Belum apa-apa sudah sombong, sudah ngeremehin orang. Menganggap rendah orang, walaupun orang itu belum ngaji, nggak boleh kita remehkan. Itu bukan dari metode kita. Walaupun orang itu masih bergelimang maksiat, nggak boleh kita jatuhkan pribadinya, nggak boleh kita pandang remeh. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Hadirin nanti jangan sampai kita jatuh ke dalam sifat sombong. Ini fatal. Kalau iblis saja bisa tersungkur, tidak bisa mempertahankan hidayah. Padahal wawasannya luar biasa, cerdasnya minta ampun, prestasinya mengkilap. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengawal hidayah adalah terus merasa bodoh, terus merasa lemah, terus merasa rendah. Ibarat kita makan hadirin. Kalau kita mak kalau kita disodorkan makanan yang paling enak di Bandung. Makanan yang paling enak di Bandung apa? Hah? Apa? Apa Pak? Batagor. Iya. Batagor ya. Zuhud sekali orang-orang Bandung. Batagor. Batagor terenak di Bandung. Ketika kita disodorkan batagor terenak, tapi kita sudah merasa kenyang, kira-kira kita sentuh tidak batagor itu? Gak akan kita sentuh. Karena kita sudah merasa kenyang. Begitu juga ketika kita sudah merasa kenyang ilmu, kenyang ibadah, sudah merasa banyak, sudah merasa pintar, kita tidak akan menerima masukan orang. Kita tidak akan menerima nasihat orang dan kita tidak akan menambah, kita akan berhenti. Walaupun di hadapan kita masih ada satu piring batagor, kita tidak akan lanjutkan suapan kita. Kenapa? Karena kita merasa kenyang. Begitu juga kalau kita sudah merasa diri soleh, kita tidak akan sujud kepada Allah. Kita tidak akan puasa. Karena kita merasa sudah cukup, sudah cukup lah. Insya Allah segini sudah cukup masuk surga kok. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus masa lapar, terus masa lemah, terus masa kecil, terus masa rendah, terus merasa pendosa sehingga kita akan beristighfar, kita akan sujud kepada Allah, kita akan mengamalkan ilmu. Ini penting. Dan jangan biarkan virus-virus kesombongan masuk dari sisi-sisi yang lain. Terkadang kita tidak sombong secara halus, tetapi kita terjangkit penyakit kesombongan secara tidak langsung. Ketika kita gampang mengomentari orang, gampang menyimpulkan orang ini buruk, orang ini nggak istiqomah, orang ini nggak konsisten. Ketika melihat saudara kita melakukan kesalahan langsung dicibir. Ketika kita melihat misalnya guru kita eh, kurang tepat langsung dikomentarin. Ini kan berarti merasa lebih pintar dari orang lain. Itu sombong juga kan? Batarul haqqum tunnas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Waduh Ustaz nggak boleh begini, nggak benar nih. Masa Ustaz begini? Anda merasa lebih hebat dari dia? Kalau tidak, ngapain ngurusin orang? Bisa jadi kita lebih buruk dari mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan biarkan kesombongan masuk ke dalam hati kita. Baik secara vulgar maupun secara halus. Urus diri kita hadirin sekalian. Jangan urus orang lain. Jangan kasih komentar tentang orang lain yang tidak bermanfaat bagi kita. Yang tidak bermanfaat bagi kita. Karena sekali lagi, ketika seseorang sudah terbiasa mengomentari orang lain eh, semangat mencari kesalahan-kesalahan orang lalu membuat kesimpulan dari kesalahan orang secara tidak sadar dia merasa sudah pantas sebagai seorang juri sudah pantas sebagai mufti sudah merasa lebih pintar sehingga dia tidak perlu cross check lagi dan sudah bisa membuat kesimpulan hanya mufti yang boleh memberikan fonis hadirin sekalian dalam ilmu fikih. Oleh karena itu kalau kita gampang memfonis, tidak tabayun dulu, melihat kesalahan orang langsung disimpulkan, langsung dikomentari, langsung diberikan catatan kaki, maka itu adalah salah satu virus kesombongan yang merasuki jiwa kita tanpa kita sadar dan jangan harap masuk surga secara langsung. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar dzarrah. Apa dzarrah? Apa arti dzarrah? Bukan biji sawi. Dzarrah itu adalah partikel terkecil jadi walaupun presentasenya 0,000000001 persen, orang yang merasa rendah tidak akan ngurus orang lain sebelum dia memperbaiki diri sendiri. Orang yang merasa diri bodoh tidak sibuk komentarin orang lain sebelum dia membuat pintar dirinya dulu. Ini yang perlu kita camkan. Poin yang kedua. Sebuah kaedah besar. Saya ingin kaedah ini menjadi oleh-oleh juga bagi kita. Kaedah yang disimpulkan oleh sebagian para ulama. Kaedah itu berbunyi al-hadmu asra wa ashal minal bina menghancurkan itu lebih mudah lebih cepat daripada membangun. Menghancurkan lebih cepat dan lebih mudah daripada membangun. Saya akan berikan analogi sederhana. Apa nama gedung tertinggi di dunia sampai detik ini? Ah, Hah? Gedung tertinggi. Apa namanya? Burj Khalifa. Di mana? Dubai. Berapa tingginya? 828 meter. Gedung yang tertinggi di dunia dan termasuk yang bahkan diklaim yang terbaik, yang paling aman dari gempa dan berbagai macam titel-titel yang lain. Saya ingin bertanya dengan antum. Gedung yang terkokoh ini, terkokoh di dunia, terbaik di dunia, membutuhkan berapa lama pada saat dibangun? Berapa lama proses pembangunan gedung ini? Ayo. Ayo. Yang IPS-nya dapat 9 siapa nih? Ini kan pengetahuan umum. Gedung ini dimulai tahun 2004 September dan diresmikan Januari 2010. Mungkin berapa? 6 tahun. 6 tahun. Untuk membangun gedung tertinggi, terkuat, terkokoh, teraman, kita butuh waktu 6 tahun. Pertanyaan saya terakhir, butuh berapa lama orang menghancurkan gedung ini? Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? Cukup ditaruh beberapa dinamit dan bom di bawah, tekan tombol, maka hancurlah bangunan yang sudah diperjuangkan dan dibangun selama enam tahun. Hadirin, itulah iman kita. Itulah Islam kita. Nabi menganalogikan Islam dengan bangunan. Hadis Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa saumi Ramadan wa hajjil bait yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah oleh karena itu ketika seseorang mengucapkan dan bersaksi dengan dua kalimat syahadat dia baru saja memulai membangun Islam dan imannya ketika seseorang mengerjakan salat Nabi katakan rukun yang kedua iqamis salat menegakkan dan mendirikan salat, maka pada saat ia menegakkan salat, ia sedang membangun bangunan keislaman dan keimanannya. Lalu Nabi mengatakan wa, wa, wa ita'iz zakat, membayar zakat, maka pada saat seseorang membayar zakat, ia sedang membangun bangunan keislaman dan keimanannya. Lalu Nabi lanjutkan wa shaumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, maka pada saat kita berpuasa bulan Ramadan, itu sejatinya kita sedang membangun bangunan keislaman dan keimanan kita. Wahajil bait dan pergi haji, kita kembali bangun agar semakin kokoh dan begitu seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunan keislaman, keimanan itu yang kita bangun bertahun-tahun, kalau kita lengah, setan bisa hancurkan dalam hitungan detik. karena menghancurkan lebih mudah daripada membangun menghancurkan lebih mudah daripada membangun untuk menghancurkan keistiqomahan antum dalam ngaji syaitan tidak butuh waktu syaitan tidak butuh serangan non-stop selama satu bulan selama satu minggu atau satu hari. Begitu kita lengah, setan bisa menghancurkan hal tersebut. Makanya salah satu sifat setan apa? Dalam surat yang pasti antum hafal semua. Anda jamin satu masjid ini hafal surat ini. Apa sifat setan? Antum semua hafal surat apa? Al-Baqarah atau Az-Zukhruf? Atau An-Nas? Kayaknya An-Nas aja Pak ustadz min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari waswasil khannas. Apa tafsir waswasil khannas? Waswas artinya apa? Apa arti waswas? Waswas adalah nama lain dari syaitan. Dan khannas, apa arti khannas? Apa perkataan Ibnu Abbas tentang khannas? Ibnu Abbas mengatakan khannas adalah yang menggoda manusia dengan penuh strategi. Ia akan mundur ketika kita sedang kuat dan dia akan melakukan serangan balik ketika kita lengah dan selesai semuanya. Dia akan melihat saat kita rajin berpikir. Lalu ketika kita sedikit lengah, dia melancarkan serangan balik dan selesai semuanya. Jadi kalau dalam dunia sepak bola, Syaiton madhabnya bukan total football. Nah, buat apa? 90 menit nyerang, kalah 1-0. Nah, dia nggak pakai madhab itu. Dia akan menyerang ketika lengah dan gol menghancurkan lebih mudah daripada membangun hadirin sekalian. Saya tahu ada seorang ikhwan. Salah satu contoh, ada seorang ikhwan yang menikah dengan seorang wanita. Dua-duanya ini ilmunya masya Allah. Ikhwannya hafalannya hampir selesai, istrinya hafilah. Lalu dan hubungan mereka baik-baik saja. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, delapan tahun, sampai usia kurang lebih lima belas tahun. Lalu timbul masalah. Dan pada suatu malam, masalah itu meledak. Dan istrinya mengatakan ceraikan aku mas, ceraikan aku mas, ceraikan aku mas, ceraikan aku mas. Dan suaminya merasa tertantang. Akhirnya suaminya mengatakan, saya huluk kamu. Apa yang berakhir? Selesai pernikahan. Pernikahan 15 tahun itu selesai hanya karena pertengkaran satu malam dengan satu kalimat, saya huluk kamu. Karena menurut pendapat yang raji, huluk tidak butuh iddah. Begitu diucapkan saya huluk, maka seluruh perjuangan selama 15 tahun, air mata selama 15 tahun, rumah tangga selama 15 tahun selesai. Itulah hebatnya syaitan. Dia bisa sabar nungguin. Kita lengah itu 15 tahun. Begitu kita lengah di tahun ke-15, dia lakukan serangan balik dan semua berakhir dalam satu malam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa aman mentang-mentang kita sudah ngaji. Mentang-mentang penampilan kita sudah berubah, Mentang-mentang kita sudah menghatamkan buku-buku para ulama, kalau kita lengah, selesai. Semua berakhir. Setan hanya butuh satu serangan pada saat kita lengah. Dan semuanya hancur. Menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Dan saya yakin untuk bisa sampai di tempat ini dengan penampilan seperti yang saya lihat pada detik ini, antum membutuhkan waktu yang lama, bukan satu dua hari. Kita membutuhkan waktu bertahunan. Dan saya yakin sudah banyak aral dan rintangan yang kita lewati. Dicaci orang, dimaki orang, dipersulit orang, diboikot oleh keluarga besar, dijelek-jeleki, susah mendapatkan pekerjaan karena penampilan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hadirin, perjuangan yang kita lakukan bertahun-tahun itu jangan kita hancurkan karena kelengahan kita sehingga syaitan bisa menghabiskan seluruhnya hanya dalam satu kali serangan. Menghancurkan itu lebih cepat. Ini kit ini yang tidak boleh lengah. Ini yang membuat surat Hud ayat 112 terasa berat sekali di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lengah dikit selesai. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Tidak ada jaminan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Makanya ketika Imam Ahmad sedang sakratul maut, maka iblis datang dan mengatakan, "Wahai Imam Ahmad, sekarang engkau telah merasa telah aman dari gangguanku." Kata Imam Ahmad apa? Belum. Sampai aku meninggal dunia baru saya aman darimu. Lihat bagaimana iblis membuat Imam Ahmad lengah. Karena kalau orang sudah merasa di zona aman, otomatis pertahanannya tidak tidak kokoh. Jangan pernah merasa aman. Perjuangan masih panjang dan yang kita korbankan sudah banyak. Sayang kalau kita jatuh di sini. Sayang kalau kita tersungkur di sini. Sayang apabila kita terhempas di sini. Sekali melangkah jangan kita balikkan badan kita ke belakang. Makanya hadirin sekalian. Sebuah ayat yang sangat menarik. Al-Baqarah 208. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah Apa kelanjutan ayat tersebut? Apa kelanjutan perintah itu? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan Jadi ketika Allah meminta kita untuk totalitas Totalitas, kafah totalitas Semuanya dikerjain semaksimal mungkin Allah ingatkan Jangan sekali-sekali ikuti langkah langkah lalu langkah syaitan karena begitu anda lemah semuanya berakhir karena begitu kita terjebak di satu langkah syaitan maka satu langkah itu memaksa kita untuk melangkah yang kedua lalu ketiga lalu keempat maka berakhirlah semua perjuangan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu kalau kita sudah hijrah dari dunia kita yang penuh dengan kemaksiatan atau yang penuh dengan kebid'ahan atau naudzubillah penuh dengan kesyirikan, jangan kita menengok kembali ke belakang. Jangan meremehkan cuma satu malam. Ini ngumpul sama teman-teman SMA yang dulu kok. Satu malam itu nggak ada masalah apa-apa bisa jadi. Satu malam itu menghancurkan perjuangan kita selama lima tahun ini. Gak ada, gak ada artinya sama sekali. Kalau sudah hancur selesai. Dan nanti kita akan bahas di poin yang berikutnya. Jadi jangan buka pintu untuk syaitan. Allah katakan wala khutuwati syaitan. Allah tidak mengatakan janganlah kalian kufur. Enggak, Allah enggak mengatakan janganlah kalian kufur. Tapi Allah mengatakan janganlah kalian mengikuti langkah. Lalu langkah, lalu langkah syaitan. Satu pun jangan kalian ikuti. Kenapa? Selesai. Kalian lengah habis semuanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya. Berapa serangan yang membuat Nabi kita Adam alaihissalam harus berpindah dari surga ke dunia? Jawabannya ada di dalam surah Taha ayat 120 dan 123 ketika Nabi Adam sedang menikmati kehidupan surgawi. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan datang menggoda. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Maukah aku beritahu engkau pohon yang buahnya jika engkau makan bisa membuatmu kekal layak belah ya, dan kerajaan yang tidak ada akhirnya. Lalu apa yang terjadi? Faakala minha. Maka Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Apa yang terjadi berikutnya? Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka aurat mereka tersingkap. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah Lalu mereka berusaha menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga. Wa dan dan rabbahu fawawa. Maka Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan melampaui batas. Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Lalu Adam bertaubat dan kembali mendapatkan hidayah. Fala ihbita minha jami'an. Tapi Allah berfirman kepada beliau, turunlah kalian berdua ke surga, ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian di antara anak cucu kalian dengan sebagian lain akan menjadi musuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Satu serangan. Satu serangan saja kehidupan surgawi berakhir. Dan apa imbas satu serangan tersebut? Fatal. Yang pertama, aura tersingkap. Yang kedua, mendapatkan status bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diturunkan dari surga. Yang keempat, ditetapkan bahwa anak-anak keturunannya nggak bakalan kompak sampai hari kiamat. Ba'dukum li ba'din adu. Dan terbunuh sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Anak cucu Anda makan saling bunuh-membunuh, perang berperang, dolim mendolimi, satu serangan. Kalau ini bisa terjadi dengan ayah kita, bagaimana dengan kita? Jangan remehkan syaitan. Syaitan hanya butuh satu serangan untuk menghancurkan kita. Bangunan sunnah yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun. Kalau kita lengah, selesai dengan satu serangan. Maka tingkatkan kewaspadaan dan jangan percaya sama syaitan. Ayat ini membuktikan semua janji syaitan omong kosong ketika syaitan mengatakan syajaratil khuldi wa mulkin la yabla buah ini adalah buah kekekalan dan akan memasukkan dan akan membuat engkau memiliki kerajaan yang tidak akan ada akhirnya terbukti tidak justru ketika memakan buah itu semuanya berakhir semuanya berakhir kehidupan surgawi selesai begitu juga pada saat kita berada di atas sunnah Nabi SAW Lalu siapa membisiki kita untuk ketemu lagi teman-teman lama kita. Lalu siapa bilang cuma sebentar, nggak lama kok, cuma satu malam, cuma dua jam. Apa sih ya pengaruhnya dua jam untuk kehidupan anda? Itu jebakan hadirin sekalian. Syaitan tidak mungkin membuka efek negatif dari kemaksiatan. Gak ada sejarahnya syaitan buka. Syaitan akan mengiming-imingi kita sesuatu yang tidak ada wujudnya. Fata Morgana, sebagaimana yang ia lakukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jangan percaya. Karena kalau kita lengah, satu serangan membuat semua berakhir. Sebagaimana syaitan berhasil menceraikan suami istri setelah usia pernikahan 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Pernah lihat orang bercerai di usia pernikahan 25 tahun? Itu bukti betapa sabarnya syaitan. Syaitan itu lebih sabar dari kita kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa nggak nyerang orang dan antum tunggu di luar rumahnya selama dua bulan bisa? Gak bisa, syaitan bisa. Sabar. Ketika lakukan, ketika dikir pagi petang antum kencang, antum nggak diserang secara sporadis enggak. Buang-buang waktu. Apa nyerang orang kayak dia? Mendingan kita cari target lain. Percuma nyerang orang kayak dia, bentengnya masih kuat. Begitu lepas, tahunan dia bisa sabar nungguin kita 20 tahun 25 tahun 30 tahun saya tahu ada orang dia sudah ngaji di tahun 1990-an tahun 90 beliau sudah ngaji dan bukan dengan usat-usat muda ini usat yang usat senior salah satunya dengan usat kita usatnya aja hafizullah taala. Antum tahun tahun udah ngaji sama Ustaz Abu Haidar belum? Lu sudah ngaji dengan Ustaz Yazid. Tahun 2001 beliau meninggal bunuh diri dengan kondisi meninggalkan sholat. Setelah merintis bangunan iman selama 10 tahun, lengah, syaitan serang, pertama puasa bicara selama dua tahun, lalu setelah itu tidak mau sholat, lalu anti klimaksnya bunuh diri. Alhamdulillah. Bayangkan, sepuluh tahun merintis iman, merintis sholat, merintis pakaian yang sunnah dengan berbagai macam kecaman, celaan yang menghadang. Kalau kita lemah habis, selesai maka jangan sampai kita hilang kewaspadaan minta pertolongan kepada Allah ihris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jas Nabi mengatakan bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu bersungguh-sungguhlah dalam istiqomah kerahkan kemampuan antum untuk istiqomah wasta'in billah minta pertolongan kepada Allah jangan merasa aman jangan merasa kita sudah survive sudah pasti bisa eksis enggak ia karena budu wa ia karena sen harus menjadi konsep kita sampai kita meninggal dunia. Walatajas dan jangan mundur. Jangan mundur ke belakang sedikit saja. Sekali kita mundur selesai. Saya bukan meminta antum untuk tidak berdosa karena itu tidak mungkin. Kullu bani Adam khata wa kullu khata eh, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan dosa. Namun yang kita tekankan di sini jangan bermain api dengan syaitan. Jangan meremehkan dia karena dia punya kemampuan yang bisa dengan mudah menghancurkan bangunan keislaman dan keimanan kita yang telah kita bangun selama puluhan tahun. Ini yang perlu kita camkan. Minta pertolongan kepada Allah dan selalu waspada. Itu salah satu cara mengawal hidayah sampai ke depan pintu surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebuah kaidah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Catat baik-baik. Bangkit dari kegelinciran setelah kita istiqamah itu lebih sulit daripada bangkit di awal ketika kita mendapatkan hidayah. Pada saat kita start untuk menjadi orang baik, berjalan di atas sunnah. Maksudnya apa? Siapa di antara antum dari lahir sudah jadi ahlu sunnah wal jamaah? Nah, sudah mengedepankan tauhid, tidak suka dengan bid'ah, nggak suka dengan syirik. Kita putuk, kita melalui sebuah proses kan begitu ya. Mungkin kita dulu punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, masa lalu yang penuh dengan noda dosa, kemaksiatan dan kemungkaran. Saya ingin tanya, ketika kita hijrah dan berusaha berubah menjadi orang baik berada di atas sunnah Nabi SAW berat apa tidak? berat apa tidak? berat apa tidak? kok bingung sih? ini kan gak ditanya ayat ditanya pengalaman aja berat apa tidak? berat kalau kita jatuh lagi bangkitnya lebih berat itu camkan baik-baik kalau kita sampai jatuh lagi untuk bangkit kedua kali itu lebih berat daripada bangkit yang pertama Makanya mayoritas tidak bisa bangkit lagi. Walaupun harapan masih ada memang, tapi jangan coba-coba. Untuk bangkit lagi itu lebih berat, kata Ibnu Qayyim. Analogi sederhana begini. Apabila antum naik gunung, antum naik gunung, dan antum mendaki, mendaki, mendaki sampai ketinggian seribu kaki. Sudah sampai ketinggian berapa? Seribu kaki. Di seribu kaki, antum tergelincir, lalu jatuh ke ketinggian 500 kaki. Lalu antum bangkit lagi. Antum berusaha mendaki dan mencapai ke ketinggian seribu kaki untuk kedua kalinya. Pertanyaan saya, mana yang lebih berat? Yang pertama apa yang kedua untuk sampai ke tingkat eh, ke ketinggian seribu kaki? Mana yang lebih berat? Yang pertama atau yang kedua? Setelah antum tergelincir lagi atau ketika awal antum menanjak ke seribu kaki? Kedua lebih berat. Kenapa? Karena ketika antum jatuh Pertama, fisik antum nggak seprima sebelumnya. Tenaga sudah terkuras, energi sudah mau habis, belum yang lecet-lecet. Engkel terkilir. Pundak sudah tidak nyaman. Begitulah saat kita meniti kebenaran. Saat kita mendaki sampai puncak iman berat. Tapi kalau kita jatuh lagi, untuk bangkit lebih berat. Untuk bangkit lebih berat. Iya tidak? Hadirin, kan kita sepakat bahwa mayoritas konsep penyakit jiwa, penyakit hati itu seperti penyakit fisik. Kalau kita terkena, terkena tipes tahun 2013, lalu kita kena tipes lagi 2014, mana yang lebih parah? 2014 akan lebih parah. Dan begitu juga dengan yang lain. Saat Allah sudah berikan hidayah, lalu kita berusaha bangkit. Lalu karena kesalahan kita, kita terjatuh lagi, bangkitnya lebih berat. Kenapa? Karena ada unsur kufur nikmat. Kita jatuh karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi Bukankah sunnah itu nikmat Allah? Bukankah hidayah itu nikmat Allah SWT Allah telah memilih Anda dari jutaan manusia untuk mempelajari sunnah Nabi SAW untuk beribadah sesuai dengan sunnah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda sia-siakan, lalu Anda menengok ke belakang, lalu Anda bergaul lagi, lalu Anda tersungkur lagi, Anda terpukau dengan dunia lagi, dan ada kufur nikmat. Oleh karena itu, inna ada wala in kafartum inna ada bila syadid, Apabila kalian kufur nikmat, sesungguhnya adabku sangat pedih dan salah satu masalahnya adalah untuk bangkit sangat susah. Untuk bangkit sangat susah. Ini yang perlu kita contohkan Makanya apa kata Nabi SAW Seorang mukmin tidak jatuh ke lubang yang sama Dua kali Ini salah satu hikmahnya Karena untuk bangkit dari, dari yang kedua Itu lebih susah daripada yang pertama Seorang mukmin tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali, camkan baik-baik. Seorang mukmin tidak jatuh ke dalam perzinaan dua kali. Seorang setelah dia mendapatkan hidayah, seorang mukmin tidak jatuh ke dalam riba dua kali setelah dia mendapatkan hidayah. Seorang mukmin tidak jatuh ke dalam kesyirikan perdukunan dua kali setelah dia mendapatkan hidayah. Kenapa? Di antara maknanya karena untuk bangkit dari yang kedua lebih berat daripada bangkit yang pertama. Harapan tipis hadirin sekalian. Hanya jangan coba-coba. Tetap kawal itu hidayah sampai pintu surga. Jangan bermain api. Jangan berpikir Ustadz tenang aja. Lima tahun yang lalu saya bisa bangkit. Insya Allah besok saya bisa bangkit lagi. Tidak, itu waswas syaitan. Itu waswas syaitan. Semua konsep bertentangan dengan pola pikir anda. Ini yang perlu kita cangkat Jangan buka pintu tersebut. Kalau kita jatuh, hancur kita. Ini kaidah besar yang ditangkap dengan jeli oleh Ibnu Qayyim dan harus kita pegang erat-erat. Pertaruhannya terlalu mahal. Pikirkan baik-baik. Ini anugerah dari Allah. Allah pilih kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wahai orang-orang beriman dalam surat Al-Maidah wahai orang-orang beriman apabila salah seorang dari kalian murtad murtad dari agamanya Allah kasih hidayah Islam tapi dia murtad Allah kasih hidayah sunnah tapi dia berpaling lagi maka Allah akan gantikan mereka dengan kaum selain mereka yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak bersyukur terhadap hidayah ini. Agama ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bersyukurlah kepada Allah, jaga baik-baik, iringi terus dan kawal terus sampai surga. Kalau kita bermain, pertama syaitan tidak membutuhkan banyak serangan untuk kita, dan yang kedua, begitu kita terhampas, bangkitnya lagi itu sangat susah. Bangkitnya kembali sangat susah. Ingat godaan syaitan kepada Nabi Adam hanya satu godaan, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, hanya makan buah itu saja. Dan semua berakhir. Dan bangkitnya sangat amat susah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang berikutnya Yang keberapa ini? Yang keempat. Ini sebuah kaidah yang dimiliki para ulama salaf sehingga mereka bisa mendapatkan keistiqomahan. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar kata mereka untuk diri kita sendiri. Kita belajar untuk diri kita. Apa maknanya? Ada dua makna. Yang pertama, kita yang butuh ilmu kita yang butuh hidayah. Kita yang butuh agama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh pada syariat Allah, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah yang butuh partisipasi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kalian melakukan kebaikan itu untuk kalian sendiri, dan apabila kalian melakukan sebaliknya, kalian yang akan mendapatkan hukumannya. Jangan berpikir kajian butuh kepada kita. Jangan berpikir dakwah sunnah ini butuh kepada kita. Jangan berpikir manhat salaf ini butuh kepada kita. Dakwah sunnah dan manhat salaf akan senantiasa eksis sampai hari kiamat ada atau tidak ada kita. Nabi bersabda tentang firqatun najiyah, taifah mansurah, masih ingat hadisnya? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa sekelompok umatku yang eksis menyuarakan kebenaran dan tidak membuat mereka mundur orang-orang yang tidak suka dan menjegal mereka sampai datang keputusan dari Allah. Dalam riwayat sampai datang hari kiamat. Saya ingin bertanya, apa makna hadis ini? Berarti golongan yang benar akan tetap eksis sampai hari kiamat. Ada atau tidak ada kita di dalam bahtera tersebut. Allah nggak butuh kita hadirin sekalian. Kita ini ngaji untuk diri kita sendiri. Kita yang butuh. Karena kita akan meninggal. Kita akan dihisap. Kita akan berhadapan dengan dua malaikat. Dan dua malaikat itu akan bertanya tentang Rob kita, agama kita, dan Nabi kita, dan ilmu kita. Dalam hadis surat Imam Ahmad, hadis uh, Barra bin Azib, kita akan ditanya tentang ilmu pada saat kita hidup, ngaji atau tidak. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka ia akan pukulkan kita dengan palu godam yang apabila dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan dulu lantang. Na'udzubillah. Kita akan berhadapan. Bukan Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah nggak butuh dengan itu semua. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian yang miskin kepada Allah, kalian yang butuh kepada Allah. Adapun Allah, huwal ghani. Allah maha kaya. Allah nggak butuh kalian. Allah as-samad. Kalau kita kafir semua nggak ada masalah sama sekali. Ingat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada kadzalika ala mulki syai'a wa hamba-hambaku. Apabila kalian, orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, dari bangsa manusia maupun bangsa jin seluruhnya memiliki ketakwaan seperti orang yang paling takwa di antara kalian. Siapa orang yang paling takwa di antara kita hadirin sekalian? Nabi Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu imannya seperti Nabi SAW, Salatnya seperti Nabi SAW, dan ini semua manusia dan semua jin, tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang durhaka, tidak ada yang melakukan bid'ah atau kesyirikan, apalagi kemaksiatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mazada mazada dzalika alam ala mulki syai'a. Itu tidak menambah sejengkal pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika an mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jin semuanya durhaka kepada Allah, sebagaimana kedurhakaan makhluk yang paling parah di antara kalian. Siapa makhluk yang paling parah dalam kedurhakaan? Iblis. Jadi apabila antum semua seperti iblis. Pemateri detik ini seperti apa? Iblis. Kita semua seperti iblis kata Nabi. Semuanya, seluruh manusia seperti iblis. Durhakanya separah iblis. Apa kata Allah? Mana dzalika Itu tidak mengurangi sejengkal pun kekuasaan Allah swt. Allah tidak butuh kita camkan baik-baik. Dan ingat Al-Maidah 54 di atas. Allah mengatakan, "Man yartadda minkum an dinihi." Barang siapa yang murtad, ini udah ini levelnya, stadiumnya sudah bukan tidak ngaji lagi. Allah ingin menjelaskan betapa Allah tidak butuh kepada kita. Allah langsung sebutkan dosa yang paling parah, murtad. Apabila salah seorang dari kalian murtad wahai orang-orang beriman, sudah di atas tidak ngaji. Ini sudah bukan bicara riba lagi, bukan bicara zina lagi, bukan bicara mabok lagi, bukan bicara clubbing lagi. Ini murtad. Jika salah satu dari kalian murtad, Allah rugi? Tidak. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah dan kalian Allah singkirkan. Jika kita tidak menduduki tempat kita sekarang, akan ada hamba Allah lain menduduki tempat kita tersebut. Kalau kita tidak berdiri di saf pertama pada saat sholat Jumat atau pada saat sholat subuh berjamaah, maka akan ada hamba Allah yang berdiri di atas tempat saf kita tersebut. Allah nggak butuh kita. Stok hamba Allah sangat banyak. Kita belajar untuk diri kita sendiri, camkan baik-baik. Karena manusia hanya tertarik mengerjakan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Manusia hanya tertarik mengerjakan sesuatu yang mendap yang yang memberikan keutamaan bagi dirinya, maka camkanlah. Agama tidak butuh kita, sunnah tidak butuh kita, dakwah tidak butuh kita. Jangan merasa berjasa terhadap dakwah. Jangan pernah merasa berjasa kepada dakwah karena dakwah akan tetap eksis ada atau tidak ada kita. Dan ketika kita merasa berjasa pada dakwah, berjasa pada sunnah, maka mulai tumbuh benih-benih keujuban dan kesombongan dan itu yang akan menghancurkan kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, ketika dakwah ini kehilangan orang-orang sekaliber Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad, lalu Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, apakah dakwah padam? Saya ingin tanya, ketika dakwah kehilangan ulama besar, sekali berimam Syafi'i, sekali berimam Malik, sekali berimam Ahmad, sekali berimam Abu Hanifah, apakah dakwah hilang? Tidak. Apalagi kehilangan kita. Apalagi kehilangan kita, Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Kita yang hancur, kita yang rugi, kita yang akan diadab, kita akan suul khatimah. Kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Lalu Allah tanya dan interogasi kita satu demi satu. Kenapa anda menyanyiakan nikmat Allah yang bernama hidayah? Oleh karena itu, langkahkan kaki kita karena ini untuk kebaikan kita. Dan kawalah hidayah itu sampai ke surga. Itu makna yang pertama. Yang diyakini oleh para ulama salaf, kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri. Karena Allah tidak butuh kita. Makna yang kedua hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita belajar atau pada saat kita belajar yang kita evaluasi itu diri kita bukan orang lain sebagian orang penyakitnya kata para ulama ini juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rohaili sebagian orang penyakitnya ketika ngaji yang diingat itu bukan dirinya tapi diri temannya Ketika misalnya ustadznya sedang membahas tentang kedermawanan dan celaan kepada sifat pelit yang ia hadirkan dalam benaknya bukan dirinya, bukan betapa pelitnya dirinya, betapa kikir dirinya, kurangnya dia dalam berinfak dan bersedekah, tapi yang dia ingat temannya. Iya benar nih. Minggu lalu anak pinjam duit sama si fulan nggak dikasih. Kena nih fulan dengan hadis, dengan hadis ini. Jadi dia ingat buat teman dirinya. Jadi selalu begitu. Ketika misalnya kita mendengar bahaya gibah, fatalnya dosa gibah, yang dia ingat temannya, bukan dirinya. Yang diingat ustadznya. Oh, kemarin saya ke rumah ustadz Fulan, dibicarain orang, di ustadz nggak bener. Masa gibah, padahal setiap hari dia menggibah juga. Itu yang tidak ada dalam dunia para ulama salaf. Mereka nggak ngurusin orang dalam tanda kutip, ketika mereka belajar yang mereka evaluasi diri dia, bukan diri orang lain, bukan diri temannya, bukan diri ustadznya, bukan diri gurunya, bukan diri sahabat-sahabatnya. Yang pertama kali dia evaluasi dirinya. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk memperbaiki diri kita. Walaupun kita sepakat bukan berarti kita tidak memberikan nasihat kepada orang, tapi yang jadi masalah banyak orang ketika ngaji yang ia tembakkan temannya yang ia bidik temannya. Jadi puas banget. Coba dia datang di pengajian. dia banget nih. Subhanallah. Memang anda suci, anda nggak pernah berdosa. Kenapa anda ingat orang lain? Anda sendiri kulu bani Adam khata. Kecuali kalau anda mengaku bukan manusia lagi. Selama anda manusia, anda banyak dosa. Sebelum ingat orang lain, ingat diri sendiri. Ibda binafsi kata Nabi. Mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu kita camkan. Wallahu taala alam bisawab. Kiat yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Cara mengawal hidayah sampai pintu surga adalah dengan menata hati kita. Menata hati kita mengevaluasi hati kita. Jangan hanya puas dengan amalan-amalan zahir. Jangan hanya puas dengan penampilan. Jangan hanya puas dengan perubahan komunikasi dan bahasa dari yang sebelum ngaji dengan yang telah ngaji. Kalau dulu belum ngaji lo gua, sekarang aneh antum. Jangan hanya puas dengan itu. Jangan hanya puas dengan gamis kita dengan jilbab kita, dengan cadar kita, dengan celana cingkrang kita, dengan jenggot kita. Hadirin, tidak ada maksud untuk meremehkan amalan-amalan di atas. Tapi kita tidak akan bisa istiqamah dan mengawal hidayah sampai pintu surga kalau hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat ucapan Ibnu Daqiqil Id ketika mensyarah hadis At-Taqwa Hahuna Takwa itu di sini kata Nabi. Takwa itu di sini. Di kolbu. Kata Ibnu Daqiqil Id. Catat baik-baik. Innal a'mala zahirah la tuhassilu taqwa. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir saja, penampilan-penampilan saja tidak akan bisa meraih ketakwaan. Tak mungkin dapat ketakwaan. Ini dalam sekali hadirin sekalian hanya mengandalkan sholat, puasa, celana cingkrang, jenggotan, jilbab, cadar, duduk di pengajian tanpa menjaga keikhlasan, tanpa menumbuhkan rasa yakin kepada Allah, tanpa menumbuhkan rasa zuhud kepada dunia, tidak akan meraih ketakwaan kata para ulama. Karena inti ketakwaan itu di sini. Dan sekali lagi, ini bukan meremehkan amalan-amalan dohir. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, Ida salahat salahal jasadu kulluh." Jika kolbu itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Tapi kalau kolbu itu buruk, maka buruklah seluruh anggota badan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau penampilan kita baik, tapi kita lupa menata hati, ya udah penampilan aja. Yang lain tidak ada imbasnya. Inilah yang disayangkan. Sehingga kita lihat masih banyak orang-orang yang penampilannya sudah sunnah tapi masih hasad sama saudaranya, masih benci sama saudaranya, senang ketika melihat saudaranya salah. Gampang memfonis tanpa menasehati terlebih dahulu. Riak ketika beribadah. Kenapa? Karena lupa menjaga hati. Ini kunci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Simak kesimpulan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah kembali. Statement ini harus menjadi oleh-oleh kita. Kata beliau, khatimatus su takunu bisababi dasisatin batinatin la yattali'u 'alaiha nas. Sebab kita mendapatkan su'ul khatimah suul khatimah. Meninggal dengan cara yang tragis, suul khatimah. Apa sebabnya? Penyakit hati yang menggerogoti kolbu kita dan tidak diketahui oleh manusia. Jadi manusia berpikir kita udah sunnah banget. Udah top deh kemana-mana ngaji, penampilannya sudah sunnah, tapi ternyata ria. Dan ada yang tahu, itu yang membuat seseorang hancur di detik-detik terakhir hidupnya, sehingga mendapatkan su'ul khatimah. Apa dalil Ibnu Rajab? Apa dalil? Sehingga beliau bisa memberikan sebuah kesimpulan yang sangat berharga ini. Dalilnya adalah hadis ketika Nabi mengatakan Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi kitab fayakmal bi amali ahli nar fayadkhulaha sesungguhnya akan ada orang dari umatku yang dalam hidupnya ia penuhi atau dia habiskan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Apa amalan dari surga? Ya ngaji, ya datang ke taklim, ya penampilan, ya sholat, ya zikir, ya nyunnah dan seterusnya. Sampai mendekati akhir hayatnya. Lalu kitab Allah menentukan lain. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia tergelincir ia mengerjakan kemaksiatan atau kebid'ahan atau naudzubillah kesyirikan lalu ia masuk ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini hal yang begitu mengagetkan. Tapi ternyata ada rahasia di balik itu semua. Rahasia ini disampaikan Nabi dalam riwayat yang lain. Kenapa orang ini begitu tragis? Nabi katakan, ternyata fi yabdulin nas. Selama ini dia mengerjakan amalan ahli surga hanya di hadapan manusia. Sedangkan hatinya rusak, hatinya ria, hanya pencitraan kalau bahasa kita sekarang. Mengharapkan pujian orang. Nah, orang-orang seperti ini kan cuman acting. Sebenarnya orang-orang ini jahat tapi cuma acting aja di hadapan manusia. Di akhir kehidupannya Allah bongkar kedoknya. Udah sekalian aja orang Anda selama ini cuma pencitraan, Anda mengharapkan pujian, Anda hanya untuk mendapatkan sanjungan. Sekalian saja di detik-detik akhir Allah bongkar dia melakukan amalan-amalan ahli neraka secara terang-terangan dan masuk ke dalam api neraka. Nah manusia yang tidak tahu hakikatnya berpikir ini tragis banget, padahal enggak. Kan manusia nggak tahu bagaimana hati temannya, bagaimana keikhlasan temannya, ria atau tidak. Kita kan berpikirnya orang baik aja. Begitu dia tersungkur dalam kemaksiatan atau kemungkaran di akhir hayatnya, lalu mendapatkan suul khatimah, kita menganggap tragis banget nih orangnya. Dari muda sudah ngaji tapi akhirnya tersungkur. Jawabannya tidak. Cuman Anda tidak tahu bagaimana amalan batinnya. Orang ini memang dari awal buruk. Tapi dia acting di hadapan Anda. Lalu Allah singkap kedoknya di hari-hari terakhir hidupnya. Oleh karena itu hadirin sekalian. Jika kita ingin mengawal hidayah sampai pintu surga jangan hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Amalan zahir kita pertahankan, namun sandingkan dengan amalan hati. Hati yang ikhlas, hati yang tawakal, hati yang yakin kepada Allah, hati yang tidak hasad sama saudara kita, hati yang tidak memendam kebencian kepada saudara kita, hati yang lapang dan mudah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Hati yang sabar ketika ditimpa musibah. Hati yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati yang pandai bersyukur ketika diberikan nikmat. Hati yang langsung mengevaluasi dirinya ketika dia khilaf. ini yang dirahmati oleh Allah. Itulah inti dari ilmu. Ibnu Qudamah mengatakan al ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Karena jika hati kita baik, maka seluruh anggota tubuh pun akan baik. Inilah beberapa kiat agar kita bisa mengantarkan hidayah sampai ke pintu surga dan kita tidak tersandung, kita tidak tersungkur karena mempertahankan hidayah ini berat. Mempertahankan momentum itu sulit. Tapi apabila kita bertawakal kepada Allah, tidak meremehkan, tidak merasa aman, karena kita tahu bahwa menghancurkan itu lebih cepat dari membangun. Akhirnya kita berdoa terus kepada Allah. Kita jauhi kita jauhi perkara-perkara syubhat, apalagi perkara-perkara yang jelas-jelas salah. Kita sibuk mengurusi diri kita. Kita belajar untuk kita, bukan untuk mengkoreksi orang lain. Bukan untuk memfonis orang lain, bukan untuk mengomentari orang lain, untuk kita. Karena kita akan dihisap dan hari kiamat nafsi-nafsi. Dia ngurusin dirinya sendiri dan kita ngurusin diri kita sendiri. Al hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT dakwah ini tidak butuh kita. Kita yang butuh dakwah. Kita yang butuh dakwah untuk menambah pundi-pundi amal kita dan pahala kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT jangan lupakan amalan hati. Jangan lupakan amalan hati. Karena sekali lagi, kalau hanya mengandalkan pengajian, Abdullah bin Ubay bin Salul lebih baik daripada kita. Antum kalau ngaji duduknya di mana? Di kajiannya siapa? Nah, Lalu bandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul kalau ngaji duduknya di kajiannya siapa? Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Tapi munafik fiddarkin asfali minan nar. Tempatnya di kerak api neraka. Kenapa? Karena hanya mementingkan amalan-amalan dohir tapi hatinya kosong dari iman, kosong dari keikhlasan, kosong dari keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan karena materi ini lebih dibutuhkan oleh yang berbicara sebelum yang mendengarkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang kita jawab yang Yang kita jawab yang jawab. Yang kita jawab. Assalamualaikum Ustaz min, Waalaikumsalam Minta nasihat Ustaz uh, eh, Iman saya selepas kajian selalu turun Semakin jauh semakin hilang Sampai datang waktu kajian berikutnya Sangat berat mengamalkan ilmu yang kita dapat ketika kajian syukran Ya terima kasih Jazakallah khairan uh, Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'in billah Sekali lagi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa membaca doa Allah wa ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau muat bin Jabal saja Allah perintahkan untuk membaca doa tersebut apalagi kita. muat bin Jabal yang paling tahu halal dan haram diajarkan oleh Nabi, ya Allah, a'inni, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki amal ibadahku. Itu Mu'ad bin Jabal, dai Nabi yang paling mengerti tentang halal dan haram. Apalagi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, eh, kan iman semakin turun sampai datang waktu kajian berikutnya. Antum kajian berarti berapa kali sekali? Kalau misalnya selama ini dua bulan sekali, maka tambah untuk memperkecil range waktu sehingga turunnya nggak jauh-jauh amat. Ini udah turun terus sampai kajian berikutnya kajiannya tiga bulan sekali. Ya keburu hilang dari peredaran. Jadi kalau bisa kajiannya ditambah kuantitasnya selama tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kalau jangan nunggu seminggu sekali, seminggu tiga kali, begitu loh. Tambah, karena memang majelis taklim itu adalah charger keimanan yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101 ketika Allah menggaransi imannya para sahabat wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh bagaimana kalian bisa kafir setelah kalian beriman sedangkan kalian mendengar ayat-ayat Allah dibacakan dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Allah katakan kalian akan istiqomah ketika kalian mengamalkan dua poin di atas. Atau mohon maaf, kalian bisa istiqomah karena kalian mengamalkan dua poin di atas. Poin yang pertama apa kata Allah? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Kalian mendengar firman-firman Allah dibacakan. Dan yang kedua, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Saya ingin tanya, dua poin ini ada tidak di majelis ta'lim? Ada, karena di majelis ta'lim kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Dan yang kedua, kita berinteraksi dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Maka ini salah satu kiat istiqamah. Kiat istiqamah. Allah taala bersama. Tapi sengaja kita tidak sebutkan di, per, uh, di sesi materi karena yang saya fokuskan adalah poin-poin yang uh, tidak sering dibahas gitu loh. Mungkin dibahas tapi nggak sesering poin-poin yang lain. Kalau misalnya ngaji atau doa dan seterusnya. Itu kan sebuah poin-poin yang senantiasa kita dengar kalau kita berbicara tentang istiqamah. Nah, untuk memperkaya karena kan kajian seperti ini kajian refreshing. Ada bukan kajian inti, kajian intinya adalah ketika antum duduk di kajian ustadz-ustadz di Bandung, seperti antum duduk di kajiannya Ustadz Abu Haidar hafidzohullah atau Ustadz ini hafidzohullah dan ustadz-ustadz yang lain. Nah, tapi, kalau kajian seperti ini kajian refreshing. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ketiga, teman pergaulan itu penting. Teman pergaulan, jaga teman pergaulan. Almaru ala dini khalili. Seseorang di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum mani khalil Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz mau tanya bagaimana kalau mengirim nasihat lewat medsos Apakah termasuk kesombongan Jazakallah khairan Ya terima kasih atas pertanyaannya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu kita perlu tahu definisi dari kesombongan dan yang sudah mendefinisikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-kibru batarul haq wa dhulun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau dua poin ini tidak ada dalam hati kita, maka tidak ada kaitannya dengan kesombongan. Ingat kesombongan bukan uh, posting atau tidak posting, tweet atau tidak tweet, mention atau tidak mention, tetapi apa amalan hati kita. Wallahu taala Ustadz karena sedikitnya ilmu seringkali kalau ada orang yang memberitahu kita Kita malah ngeyel Apakah ini yang disebut menolak kebenaran yang termasuk sombong? Ya terima kasih Jusam Jawabannya iya Makanya kan kalau poin pertama Bisa kita tumbuhkan kita tidak akan ngeyel Kalau kita terus merasa bodoh Maka kita akan berterima kasih ketika kita diberitahu Orang yang ngeyel karena merasa lebih pintar Lebih tahu Atau e, merasa diri lebih hebat atau tidak mau kemaksiatannya itu terungkap. Dan Nabi mengatakan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka tumbuhkan rasa diri, merasa rendah, merasa diri bodoh, merasa diri nggak ngerti apa-apa sehingga kita akan belajar, belajar dan belajar terus. Jangan pernah merasa kenyang. Karena kalau kita sudah merasa kenyang, maka kita tidak akan memasukkan suapan-suapan ke dalam uh, keimanan kita. Bagaimana cara menghilangkan sifat ujub dan bagaimana doa menghilangkan ujub? Ya, terima kasih dan jazakallahu atas pertanyaannya. Uh, masalah ujub perlu dibahas secara khusus, tapi singkat saja. Ujub adalah menduakan Allah dengan diri kita, dengan meyakini bahwa kitalah uh, sebab mengapa kita istiqomah. Kitalah sebab kenapa kita taat. Karena saya itu pintar karena saya memang pantas untuk menjadi orang pintar. Karena saya memang pantas untuk jadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kehebatan saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menghilangkannya adalah dengan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Al-Hadi, Allah Ar-Rahman, Allah yang memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah bukan diri kita sendiri. Saya ingin tanya, apa jasa kita dibanding jasa Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kalau Allah tidak berikan hidayah, maka tidak ada orang yang bisa mendapatkan hidayah walaupun jasanya sudah sangat banyak sekali. Kita ini baik bukan karena kita baik, tapi karena Allah yang memberikan taufik kepada kepada kita. Dan di antara doa yang umum yang bisa kita terapkan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan ingat orang yang ujub pasti gagal. Jangankan kita, sebagian sahabat yang baru masuk Islam saja ketika khilaf dan sempat ujub. Ini bukan semua sahabat ya, hanya satu dua. Dan itu mereka baru masuk Islam. Di perang apa? Perang Hunain Allah Allah kalahkan satu pasukan yang di dalamnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ronde pertama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25 eh, wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum laqad nasarakumullah fi mawatina katsira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum sesungguhnya Allah yang telah menolong kalian di berbagai macam peperangan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain ketika kalian ujub dengan kekuatan pasukan kalian ternyata ujub kalian tidak ada manfaat sama sekali Allah Ta'ala misalnya Bagaimana hukumnya seseorang yang diberi hidayah namun dia kembali pada kondisi sebelum dia mendapatkan hidayah balasan apa yang akan dia dapatkan terima kasih jazakallah khair sekali lagi sudah kita katakan bahwa orang seperti itu kufur nikmat karena hidayah adalah nikmat terbesar dan ketika kita sia-siakan maka kita kufur nikmat tersebut. Dan Allah mengatakan walain kafartum inna adzabil syadid. Dan apabila kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa konsep hijrah? Apa se semua kaidah dalam masalah hijrah? Salah satu kaidah dalam masalah hijrah, kita tidak boleh kembali ke hal yang sudah kita tinggalkan dalam rangka hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, coba antum bayangkan, Nabi saja sallallahu alaihi dan para sahabat Al-Muhajirin ketika membuka kota Mekah, tidak ada satupun dari mereka yang kembali tinggal di kota Mekah. Padahal Mekah adalah sebaik-baik tempat, sebaik-baik kota, sebaik-baik tanah. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena beliau dan para muhajirin sudah meninggalkan kota Mekah dalam rangka hijrah. Sesuatu yang kita tinggalkan dalam rangka hijrah tidak boleh kita kerjakan lagi. Nabi dan para muhajirin boleh uh, bermalam di Mekah atau sejenak di Mekah untuk umrah, untuk haji, tapi mereka tidak boleh tinggal kembali di kota Mekah karena mereka sudah tinggalkan dalam rangka hijrah. Kalau kota Mekah saja menjadi haram dijadikan tempat tinggal tetap saat pernah ditinggalkan dalam rangka hijrah apalagi yang jelas-jelas maksiat. Makanya ada ulama mengatakan barang siapa yang kembali ke masa lalunya setelah dia berhijrah maka dia mendapatkan dua dosa. Dosa yang pertama dosa maksiat tersebut dan dosa kedua dosa ia mengerjakan sesuatu yang sudah ia tinggalkan setelah hijrah. Dan dosa kedua sangat fatal. Allah telah misal. Bagaimana sikap kita kepada orang lain yang belum mengaji dengan mengingatkan diri kita supaya tidak sombong? Apakah kita tidak memperdulikan untuk menjaga kesombongan kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya antara menjaga diri dari kesombongan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksud maksudnya eh, ketika kita menjaga diri kita dari kesombongan bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar karena kembali pada definisi kesombongan. Definisi kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa tunas dan meremehkan manusia. Maka selama kita mengingkari yang mungkar dan mengajak kepada kebenaran tanpa memiliki perasaan di atas maka kita tidak difonis sebagai orang sombong. Bahkan hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Pada saat kita menyalahkan saudara kita, mengingkari yang mungkar, saat itu dilakukan saudara kita, maka tumbuhkan perasaan bisa jadi orang yang kita ingkari itu lebih baik jadi kita tetap mengingkari kemungkaran tetapi di waktu yang sama kita meyakini dan kita merasa orang itu lebih baik daripada kita, lebih soleh daripada kita, lebih bertakwa daripada kita. Mungkin gak seperti itu? Mungkin dan sangat masuk akal. Contohnya gimana? Analogi sederhana nih. Misalnya kita dan teman kita mengikuti ujian fisika. Soalnya ada 10 soal. Lalu teman kita salah di nomor 6 dan kita betul di nomor 6, boleh nggak kita salahkan dia? Antum salah. Rumusnya salah, harusnya begini begini begini. Antum isinya berapa? 5. Harusnya jawabannya 4. Ini yang benar. Nah, ketika kita menyalahkan saudara kita, teman kita yang salah di nomor 6, bukan berarti kita lebih pintar dari dia. Iya nggak? Bisa jadi dia dapat nilai 9 karena dia cuma salah di nomor 6, kita dapat nilai 5 karena kita salah 5 soal. Bukan di nomor 6 Kita salah di nomor 2, di nomor 3 Di nomor 4, di nomor 7 Nomor 8 Maka kita dapat 5 Soalnya 10 Jadi silahkan salahkan orang Kalau memang dia salah Dengan cara yang santun Dengan niat yang ikhlas Tapi bukan berarti kita merasa lebih baik daripada dia Lebih bertakwa daripada dia Lebih soleh daripada dia Karena bisa jadi kesalahan kita Selain dari itu sangat amat banyak Dan mengalahkan kesalahan dia Jelas ini hadir sekalian? Walau telah besar. Bismillah, maaf Ustadz, jika seseorang telah mendapat hidayah, Alhamdulillah, dengan mengenal manhaj salaf, namun kemudian baru sebentar ia berusaha untuk belajar dan menuntut ilmu syar'i, ia dapati ternyata ada uh, perpecahan di dalam atau di antara persen-persen ahlu sunnah wal jamaah apa yang sebaiknya kita dia lakukan jika ya apa sebaiknya dia lakukan. Ya terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini memang modus iblis. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat. Di antara makna orang-orang yang salat adalah orang-orang yang bertauhid. Jadi syaitan putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Karena jelas kalau kita sudah belajar tauhid, mau nggak kita beribadah kepada syaitan? Gak mau lah. Kita diajak beribadah kepada Nabi saja mau nggak? Antum udah belajar kitab tauhid, disuruh sujud di makam Nabi mau? Gak mau apalagi sama syaitan kan demikian. Syaitan udah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Tapi syaitan punya plan B. Apa plan B-nya? Tahrish bainahum, mengadu domba di antara mereka, biar mereka pecah, biar mereka tidak cocok, biar mereka saling gibah, biar mereka saling membicarakan satu dengan yang lain. Ini modus syaitan. Maka jangan sampai menjadi kuda tunggangan syaitan. Eh, laknatullahi alaih. Jadi ini hal yang sudah dikatakan Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada konsep tadi. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Maka nggak ada hubungannya orang lain pecat, kenapa kita harus down? Kita ini belajar untuk diri kita sendiri, bukan menjadi pengamat. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Se kalau misalnya kita bisa menasihati mereka, silakan kita nasihati. Tapi kalau kita baru, ini kan konteksnya baru. Lalu ada orang yang pecah sana pecah sini, urus diri sendiri. Ibda binafsik. Mulai dari diri Anda. Dan kita belajar untuk diri kita sendiri. Dan ingatlah pada hari kiamat tidak ngaji karena ada alasan perpecahan internal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan ketidakngajian kita karena ada perpecahan di kalangan internal ikhwan dengan ikhwan itu sebuah alasan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggak ada hubungannya sama sekali tidak ada hubungannya. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Oleh karena itu, tetaplah istiqomah belajar. Dan jangan bermain dengan fitnah. As-sa'id man fitan, kata Nabi SAW. Orang yang bahagia adalah orang yang dihindari dari fitnah dan di antara fitnah adalah perpecahan. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ingat firman Allah, "Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 134 Allah mengatakan, "Laha ma kasabat." Mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka kerjakan. Dan kalian akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kalian kerjakan dan kalian tidak akan ditanya apa yang mereka kerjakan. Terus buat apa ngurusin orang? Yang pecah akan mempertanggungjawabkan perpecahannya di hadapan Allah. Dan kita nggak akan ditanya tentang perpecahannya. Maka buat apa kita ribet ngurusin ini? Belajar, belajar, belajar dan alasan futur karena melihat perpecahan sebuah alasan yang tidak diterima oleh Allah karena wala tusaluna amma kanu yafalun ya'malun kalian tidak akan ditanya tentang mereka wala taziru waziratu wizra ukhra seseorang tidak akan menanggung beban dosa saudaranya atau dosa orang lain dia perpecahan dosa dia kita ngurus dosa kita. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri. Itu yang perlu kita camkan. Maka fokus belajar dan tutup telinga dari fitnah. Kalau antum dengar fitnah dan antum nggak bisa dan antum tidak menasehati, tidak berbuat, maka antum baru saja mendengar gibah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu camkan Masalah fitnah tidak boleh kita expose. Karena itu dosa besar. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Walladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil amanu falahum azabun alim." Dan orang-orang yang suka mengekspos, mempublis hal-hal buruk, fitnah di tengah-tengah umat Islam, orang-orang bertauhid maka mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Kenapa demikian? Karena itu tadi, ketika fitnah itu dipublis, diceritakan, orang-orang yang nggak ngerti bagaimana menyikapi fitnah itu akan putus. iya apa enggak? Ah, saya ini ngaji ini untuk tenang, kok jadi berantem sana, berantem sini, ngomongin sana, ngomongin sini. Udah deh, malas ngaji ya. Itulah sebabnya diantara sebabnya kenapa Allah Swt mengatakan tidak boleh dipublis Walaupun bagi orang yang ngaji, Allah juga punya syariat Anda tidak boleh mundur Karena ini bukan untuk kepentingan dakwah Ngajinya Anda bukan untuk kepentingan Allah Tapi untuk kepentingan Anda sendiri Dan kita tidak ditanya tentang perbuatan mereka Sebagaimana juga sebaliknya Walau teramisawah Bagaimana strategi membentengi diri pada saat kita lengah dari serangan balik yang hanya butuh satu kali? Ya terima kasih jazakallahu khairan. Sekali lagi tingkatkan kewaspadaan. Terus istiqomah ngaji. Lalu berdoa kepada Allah sebagaimana tadi sempat kita singgung walaupun tidak banyak dan perbanyak doa dalam surat Ali Imran ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memalingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada hati kami tersebut. Wahab lana min dan berikanlah rahmat dari sisimu. Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Perbanyak baca doa ini. Minta keistiqomahan dan minta eh, kelapangan dan keistiqomahan hati. Allah taala misalnya Pak Ustadz gimana kalau terlanjur jatuh Bagaimana untuk bangkit lagi Memang susah tapi bukan berarti tidak bisa Ya terima kasih betul Itu kan kesimpulan kita tadi Makanya kita wanti-wanti jangan sampai jatuh lagi Kalau sudah jatuh lagi bagaimana Yang ada jalan kecuali bangkit lagi Walaupun itu lebih berat Walaupun itu lebih susah Walaupun itu lebih rumit dan tangkap tangannya jauh lebih besar Tapi selama matahari belum terbit dari barat dan e, nyawa belum ada di kerongkongan malam yughargir maka pintu taubat masih terbuka dan Nabi mengatakan atau Nabi menukilkan ucapan seorang alim man yahulu bainaka wa baina taubat siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat segera bertobat walaupun sulit tetapi harus tunjukkan penyesalan penyesalan yang begitu luar biasa lalu yang kedua minta pertolongan kepada Allah dan yang ketiga jangan jatuh ke lubang yang sama tiga kali karena udah kelewatan kalau tiga kali Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Eh, apa nih? Apa sih? Kick. Perempuan eh, anak perempuan paman anak tergelincir keluar dari Islam dan mengikuti agama suaminya Nasrani. Bagaimana cara mendakwahi anaknya agar dia kembali ke Islam? Anaknya apa dianya? Dua-duanya. Dan anak Mohon doanya Ustaz agar dia kembali ke jalan yang benar. Iya, wafaqahallahu wafaqahallahu lima yuhibbu wa yarda. Wa Allahumma diha lil Islam. Semoga Allah memberikan taufik kepada dia dan memberikan petunjuk untuk kembali kepada Islam. Uh, hadirin sekalian, ini PR eh, PR penanya untuk all out bicara lagi, bicara lagi, bicara lagi tentang masalah ini dan jelaskan konsep Islam dan bandingkan dengan konsep agama dia tersebut karena pasti dan tidak dilakukan lagi konsep kita e, lebih indah, lebih logis, lebih komplit karena agama kita sebagai penutup agama Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan kembali ia akan, beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan agama mereka sudah dirubah sudah dirubah dan tidak original lagi. Bagaimana agar terus bisa menjaga hidayah dan istiqomah? Amalan apa yang harus dilakukan? Apakah kehilangan hidayah itu termasuk kodok dan qadar Allah yang telah tertulis di lahir Mahfud? Bagaimana cara membuat mem membuang sifat sombong? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Uh, adapun yang poin yang pertama, itulah kajian kita dan dikem, dikem, uh, dikombinasikan dengan kajian ustadz-ustadz lain misalnya ustadz uh, eh, Ustadz kita Ustadz Abu Haidar Hafidhullah yang telah menjelaskan juga masalah ini intinya adalah uh, berilmu dan beramal berilmu dan beramal dan jaga pergaulan serta perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya intinya itu ya. Jadi rajin ngaji karena surat Ali Imran ayat 101 tersebut. Lalu yang kedua, amalkan ilmu dan yang ketiga jaga pergaulan kita. Simpel tetapi tidak semua orang bisa komit dalam mengerjakannya dan kalau kita bisa komit insya Allah itu adalah kunci keistiqomahan. Uh, apakah ketidak uh, eh, kehilangan hidayah ada di lahil makfud? Jawabannya ada. Kalau udah kejadian pasti ada. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin dalam surat Yasin misalnya dan semuanya sudah kita catat di lahil makfud. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 59 Semuanya sudah dicatat. Namun yang jadi masalah, kan Allah memberikan kita kehendak. Allah memberikan kita kehendak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah memberikan uh, potensi kebaikan dan potensi keburukan kepada kita. Dan kita diberikan pilihan. Wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin dan apapun eh, apa yang kalian inginkan tidak akan terwujud kecuali diasisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan manusia punya pilihan. Maka sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menyikapi kita seperti seorang mayit yang bisa dimandikan dan dibolak-balik sesuka hati tidak. Kita diberikan kandak, kita diberikan akal, kita didakwahi, dan kita diberikan potensi untuk beribadah sebagaimana potensi untuk bermaksiat dan itu dikembalikan ke kita dan Allah tahu apa yang kita pilih dan Allah telah catat dan Allah sudah tetapkan maka fala talumana ila nafsah janganlah mereka uh, mencela kecuali dirinya sendiri Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ada orang yang tidak sholat ketika ditanya menjawab belum dapat hidayah Ada akhwat belum berkerudung ketika ditanya menjawab belum dapat hidayah Apakah dibenarkan jawaban mereka? Jawabannya benar Secara teks tetapi uh, polanya salah Karena Allah tidak akan memberikan hidayah tanpa ada usaha allaha la yugayru ma bi qawmin hatta ma yugayru ma eh, hatta yugayru ma bi anfusihim Allah tidak akan merubah, memberikan hidayah kepada sebuah kaum sampai kaum itu berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Jadi iya, mereka tidak dapat hidayah karena kesalahan mereka. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu a'lam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz bagaimana menghadapi serangan dari saudara-saudara yang belum paham dengan Al-Quran dan Sunnah Dan masih mengamalkan kebid'ahan Ya terima kasih dan jazakallah atas pertanyaannya uh, uh, Sikap yang terbaik adalah sikap Rasulullah SAW Dan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 Idfa' billatihi ahsan Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliun hamim Balaslah yang buruk dengan yang lebih baik. Ketika kita diserang, jangan kita balas, tetapi kita sikapi dengan hikmah, dengan bijak, dengan santun. Fa idzal bainahu bainaha fa idzal ladzi bainahu adawatun ka'annahu waliun hamim. Karena bisa jadi yang hari ini menjadi musuh besar kita, insya Allah dengan sikap bijak kita akan menjadi teman dan mendapatkan hidayah. Dia tersentuh, dia tertegun dan dia menggapai hidayah tersebut. Dan memang itu berat karena yang bisa melakukan itu hanya calon penghuni surga. Wa may ilal ladina sabaru wa may ilal illa alim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali calon penghuni surga. Allah taala bisawab. Ustaz saya ingin bertanya apabila kita menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu dunia apakah Allah akan memberikan jalan pintas ke surga juga sebagaimana kita menuntut ilmu agama terima kasih ya jazakallahu khairan uh, Jawabannya iya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ilmu agama kita benar dan uh, terus kita pelajari. Karena kalau ilmu agama kita salah, nggak ada gunanya walaupun kita memberikan manfaat kepada miliaran manusia. Jadi ketika agama kita salah, maka nggak ada gunanya. Ilmunya instan di sisi Allah nggak ada gunanya. Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk selain Islam, maka amalnya tidak akan diterima dan ia nanti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama ilmu agama harus benar dulu. Ilmu dunia tergantung kepada ilmu agama kita, tapi ilmu agama tidak tergantung kepada ilmu dunia. Artinya, orang yang ahli dalam ilmu agama dia akan bisa survive walaupun dia biasa-biasa saja atau bahkan nggak ahli dalam ilmu dunia. Karena Allah yang jaga, tapi tidak dengan sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia niatkan untuk eh, memperjuangkan agama Allah untuk uh, memberikan kemaslahatan kepada umat Islam. Dan ini penting karena hadirin sekalian, tidak bisa semua jadi ustadz tuh nggak bisa. Semua masuk pondok tidak bisa. Karena Nabi yang mengatakannya, Nabi yang mengatakan al mumin lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Harus ada yang berperan sebagai baja ringan harus ada yang berperan sebagai batako, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai semen, harus ada yang berperan sebagai tanah, harus ada yang berperan sebagai genteng. Karena bangunan kata Nabi SAW Begitu juga Harus ada yang menjadi ekonom Harus ada yang menjadi birokrat yang mengerti sunnah Nabi SAW Harus ada yang berperan sebagai sosiolog Harus ada yang berperan sebagai uh, Pejabat pemerintah Yang memperjuangkan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada yang berperan sebagai dokter dan lain sebagainya. Jadi itulah analogi yang diberikan oleh Nabi SAW. Menjaga hidayah dengan istiqomah menuntut ilmu tetapi bepergian tidak ada mahram. Batasan mahram itu siapa saja, apakah sesama akhwat bisa dianggap mahram ketika bepergian? Ya terima kasih jazakallah khairan. Mahram adalah uh, orang yang haram kita nikahi selama-lamanya. Maka mahram itu silang. Mahram wanita itu laki-laki, mahram laki-laki itu wanita. Dan keterangannya ada dalam surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 23 kalau tidak salah ya. Dan An-Nur ayat 31. Dan tidak mungkin kita bahas di sesi tanya jawab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, walaupun semua ulama sepakat sesama akhwat itu bukan mahram. Namun ulama membolehkan atau sebagian ulama, mohon maaf, sebagian ulama membolehkan dalam satu kasus. Maksudnya begini, banyak orang bicara tentang e, safar tanpa mahram itu tidak membaca buku-buku para ulama. Bolehkah seorang wanita safar tanpa mahram? Jawabannya apa? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Diperinci. Yang pertama, jika safarnya darurat, maka boleh tanpa keraguan dengan ijma para ulama. Kalau safarnya darurat. Contoh, ada seorang wanita mendapatkan ancaman di malam hari. Besok Anda akan kami perkosa bertujuh. Dan dia harus lari malam itu. Ternyata suaminya nggak ada, mahromnya nggak ada. Kalau dia lari malam itu tanpa mahrom, boleh nggak dia keluar dari negeri itu tanpa mahrom? Boleh apa tidak? Hah? Atau dia memilih saya tetap teguh tidak beranjak dari kampung ini. Kalau di kalau diperkosa sudah nikmatin saja Pak Ustaz. Apakah bisa begitu? Jawabannya tidak bisa. Silahkan keluar dan Anda wajib keluar. Tanpa mahram? Ya tanpa mahram. Ijma para ulama. Silakan buka buku-buku para, para ulama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, safar yang wajib. Safar yang wajib. Seperti haji pertama, umroh pertama, disinilah ranah khilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan boleh jika misalnya ada uh, teman uh, sekelompok wanita yang uh, yang aman, ada rombongan dan seterusnya. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan sebagian para ulama yang lain. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad mengatakan nggak boleh karena hadisnya umum la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laila illa ma'a mahram. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Nabi mengatakan tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali ditemani oleh mahramnya. Dan safar di sini umum, mau safar wajib kayak, mau safar mubah kayak, mau safar sunnah umum. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Hanya saja saya ingin ingatkan, memang masalah di safar wajib masalah khilaf yang ditoleransikan. Karena masalahnya pelik. Masalahnya tidak sesimpel sebagian orang berpikir. Masalahnya cukup pelik. Maka ini adalah hal yang ditoleransikan jika safarnya safar wajib. Sekali lagi, jika safarnya wajib, hukumnya wajib seperti haji pertama atau umrah pertama. Yang poin yang ketiga, safar yang non wajib dan non darurat seperti safar sunnah, safar mubah, apalagi yang haram atau makruh. Contohnya apa? Haji kedua, umrah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Hukum umrah kedua apa? Jelas sunnah dengan kesepakatan para ulama. Atau misalnya ingin rekreasi, dari Jakarta ingin ke Bandung untuk uh, pergi ke uh, eh, FO misalnya, belanja atau berlibur, apa hukum rekreasi dan belanja? Hukumnya mubah. Boleh tidak tanpa mahram? Ibnu uh, ulama mengatakan mayoritas ulama melarang. Bahkan Ibnu Hajar menukilkan ijma nggak boleh. Termasuk Imam Syafi'i melarang masalah ini. Jadi hendaknya kita tahu duduk persoalannya sehingga kita tidak salah dalam berfatwa uh, mohon maaf waktu sudah habis. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Dan saya sarankan uh, hadirin uh, bertanya kepada uh, ustadz kita Ustadz Abu Haidar Hafidhullah Taala yang lebih uh, berilmu, uh, lebih berpengalaman daripada saya dan guru pembicara dan pendengar pada saat ini dan alhamdulillah beliau ada di dekat antum dan e, berdakwah di e, kota antum dan berjuang di sini.